Sungguh berbahagia kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala mengisi hari liburan kita dengan amal yang mulia yaitu tafaqquh fid din. Ya dengannya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man man aradallahu bihi khairan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din siapa yang Allah inginkan pada seorang ada kebaikan maka Allah jadikan dia paham tentang urusan agamanya dan ini adalah langkah untuk upaya kita tafakuh fid din semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah tema yang sangat agung yang akan kita angkat pada pagi yang berbahagia ini. Yaitu Islam itu adalah nasihat. Kajian ini sebenarnya pernah kami sampaikan kalau tidak salah sekitar enam tahun atau tujuh tahun yang lalu di sebuah masjid dekat sini. Namun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin dan senantiasa berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu akan terus senantiasa membawa kebaikan bagi setiap orang beriman oleh sebab itu pentingnya kita membahas hadis ini bahwa pertanyaan tema ini yang bersumber dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung. Banyak di antara kita eh, kaum muslimin kita saksikan berislam, namun Islamnya tidak mengandung makna nasihat. Beribadah namun ibadahnya tidak mengandung makna nasihat. Ya, bermuamalah namun muamalahnya tidak mengandung makna nasihat. Sehingga timbang dan timpang Islam seorang tersebut. Yang muncul corak yang sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ikhwan rahimani wa Disebutkan dari seorang sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan أن النبي صلى الله عليه وسلم قال bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Ad-dinu an-nasiha Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Dalam riwayat yang lain, kalimat ad-dinu an-nasiha sampai diulang oleh Rasulullah dalam sampai tiga kali. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Yang dimaksud adalah Islam. Kata Ali bin Aus Ad-Dari, Kulna, kami pun bertanya kepada Rasulullah. Lima itu Rasulullah. Bila agama itu adalah nasihat, untuk siapa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi untuk Allah wali kitabihi untuk kitabullah wali rasulihi untuk rasul Allah wali a'immatil muslimin dan untuk pemimpin atau penguasa kaum muslimin wa serta untuk kaum muslimin secara umumnya Lima disebutkan Rasulullah. Nah, kawin itu adalah nasihat untuk Allah, untuk kita Allah, untuk Rasul Allah, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan tentang keutamaan hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam kitab iman dan dikatakan oleh para ulama, "Hadza hadith lahu sya'nun 'azim." Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Kenapa kedudukan yang sangat agung? لأنه ينص على أن عماد الدين وقوامه النصيحة Karena hadis ini menerangkan kepada kita bahwa tiangnya agama ini dan penguatnya agama ini adalah nasihat itu sendiri. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Salih menegaskan bahwa nasihat ini adalah Islam itu sendiri. Beliau mengatakan, kalau mau tinjau dari sisi tata bahasa, maka ini adalah bermakna al-hasar. Yaitu penyempitan makna. <clears throat> Artinya, tidak akan mungkin dikatakan sebagai seorang muslim kalau dia tidak menjalankan nasihat. Sebagaimana tidak akan, tidak akan mungkin Islam itu nampak tegak kalau tidak dijalankan nasihat. nasihat. Subhanallah. Maka dari itu kata para ulama, فبوجودها يبقى الدين قائما في المسلمين maka dengan adanya nasihat ini, agama ini akan senantiasa nampak kekal, tegar, berdiri pada setiap orang muslim. Sebaliknya, wabi adamiha wabi adamiha yadkhulun nafsu 'ala al-muslimin fi jami'i syu'uni hayatihi. Bila nasihat ini tidak ada, maka yang muncul adalah ketimpangan-ketimpangan dan kekurangan-kekurangan yang akan menggerogoti keislaman orang muslim itu sendiri dalam kehidupannya. Sehingga agama ini adalah nasihat adalah tidak bisa dielakkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihat. Agama ini adalah nasihat. Kalau kita tinjau dari sisi makna bahasa Arab, ada dua lapat ad-din. Ada dua makna dari lapat ad-din. Pertama, ad-din sebagai amalan, tuntunan, ajaran dan adzim sebagai arti balasan. Untuk yang pertama Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan Hari ini aku telah sempurnakan bagimu di agamamu. Tuntunan agama ini yang harus engkau amalkan. Dan aku sempurnakan pula nikmatku padamu. Dan aku ribai Islam ini sebagai di tuntunan agama buat kalian. Itu mana din yang pertama. Ya. Mana din yang kedua? Ajaran balasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan perlu kita baca Maliki yaumiddin. Dialah Allah penguasa hari pembalasan. Penguasa hari pembalasan. Allah mengatakan pembalasan dengan kata-kata din. Ya, sehingga dikatakan kaifa tadinu tudanu. Bagaimana kau berbuat, begitu pula kau dibalas. Ya. Dan kedua-duanya mengandung kemana nasihat. Mengandung makna murni. Mengandung makna tulus. Karena nasihat ini ada dua makna pula padanya. Pertama, nasihat dalam arti murni, tulus, ikhlas. Ini mana yang pertama? Ya. Mana yang kedua adalah berarti suatu ungkapan kalimat yang baik yang ditujukan kepada orang lain demi kebaikan orang itu atau kebaikan bersama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Asir yaitu an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin ya iradatul khair lil mansuhi lahu dia adalah sebuah ungkapan nasihat yang disampaikan kepada orang lain yang dinasihati untuk kebaikan orang itu atau bisa jadi kebaikan bersama dari dua mana ini Adil maknanya dua. An-nasiha maknanya dua. Bagaimana kita memahaminya? Pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adilu an-nasiha, agama ini nasihat. Maka dia mengandung dua, eh, mengandung makna Ma'adin ini mengandung makna amal, amalan amanah itu harus tulus. Ya ini kita lihat kaidah ini dulu. Agama itu nasihat. Bagaimana maknanya? Ya. Agama dalam arti amalan, tuntunan, tuntutan, perbuatan harus tulus. Harus tu tulus. Jelas? Demikian pula kalau din itu diartikan mak makna yang merupakan balasan, maka makna balasannya pun juga makna tulus, murni. Tidak mungkin Allah mengadab seorang melebihi apa yang diperbuat. Kaifatadinu tudanu. Bagaimana anda berbuat, ya begitu anda di dibalas oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, Hal jaza'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan terhadap perbuatan baik melainkan kebaikan pula. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ungkapan ad-dinu an-nasiha ini menjadi sebuah perhatian penuh kepada kita setiap orang muslim harus mengetahui ini. Kalau tidak timbang Islamnya. Bisa dipastikan timbang Islamnya. Bisa jadi dia mengaku sebagai orang muslim, namun tidak ada nilai-nilai Islam padanya. Kenapa? Tidak mengandung nasihat. nasihat. Pertanyaan ketulusan, keikhlasan, ketundukan terhadap total pada diri dan yang ada pada dirinya kepada syariat belum nampak sama sekali. Ya, belum nampak sama sekali. Lah, kemudian sahabat ini bertanya, <clears throat> Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk siapa? Kata Rasulullah, agama ini nasihat untuk Allah. Agama ini nasihat untuk Allah. Saya sampai jam berapa? Biasanya, Johor. Baik. <clears throat> Agama itu adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika nasihat untuk Allah, maka apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah? Ini pertanyaannya. Yang jelas gak mungkin agama ini berupa balasan kepada Allah. Tapi dimaksud ad-din di sini amalan, perbuatan, agama ini. Islam itu sendiri, tuntunan, tuntunan Islam itu sendiri. Tuntunan Islam yang orang muslim memeluknya harus mengandung nasihat kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah? Yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah adalah makna nasihat yang pertama. Yaitu tulus, ikhlas. Dan inilah dari makna nasihat yang sebenarnya yang merupakan inti ajaran Islam itu sendiri yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya menciptakan surga dan neraka menurunkan kitab sucinya adalah apa? menjadikan agama ini benar-benar nasihat untuk Allah menjadikan agama ini hanya untuk Allah menjadikan perhambaan amalan manusia hanya untuk Allah sebagian Allah katakan apa? وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله dan perangilah semua agama-agama itu amalan-amalan itu tuntunan-tuntunan itu diperangi dengan apa? dengan jawab ya. ada tahap-tahap pemerangi itu kita kalau mendengar kata-kata perangi jangan kemudian ekstrim. Wih, si pate mirek. Nah. Ya. Memerangi pemikiran adalah dengan menyampaikan keterangan, keterangan ilmu. Bukan kamu mengatakan untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wal mau'izatil hasanah. dengan nasihat yang baik. Bila pun mereka cengkan, wajadilhum billati hasan. Bantah dengan cara yang baik. Sehingga tahap-tahapnya. Ya. Tujuannya menjadikan agama semuanya ikhlas kepada Allah. Tuntunan ini hanya kepada Allah SWT. Penghambaan hanya kepada Allah. Tentunya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Islam itu sendiri harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Bagaimana kita menjalankan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam arti tulus. Dalam arti tulus. Ini pertanyaannya. Pertama, yaitu takunun nafihatu lillahi subhanahu wa ta'ala bil iman sadiq bihi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam nasihat kepadanya yaitu dengan menjalankan iman yang benar kepadanya iman yang jujur al iman sadiq berarti dalam iman itu tidak ada kemunafikan dalam iman tersebut tidak ada kekufuran tidak ada kebimbangan, betul-betul jujur. Betul-betul yakin, tidak ada kebimbangan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kenisaan. Bukan sebagaimana imannya orang munafik. Munafik. Tidak. Ya. Kemudian wa bima akhbara fi kitabih menjalankan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah menjadikan agama ini tulus mengimani semua apa yang diberitakan oleh Allah dalam kitab sucinya. Demikian pula mengimani atas apa yang Allah beritakan, mengimani berita Allah dari lisan Rasulnya. Wabil bil ikhlasil ibadati lahu wahdah. Akan ikhlas kepada Allah artinya dengan mentuluskan penghambaan diri kepada Allah semata wanabiyan ghairihi dan menolak berbagai macam ibadah kepada selain Allah wa ta'atuhu fi ma amar dan agamanya ikhlas kepada Allah artinya mentaati Allah dalam semua perintah yang Allah perintahkan wal ittihad amma nahu wa dan menjauhi apa yang Allah larang wa hubbu ma yuhibbu serta mencintai apa yang dicintai oleh Allah wa hubbu ma yubghidu dan membenci apa yang dibenci oleh Allah wa muwalatu ibadil mu'minin dan memberikan loyalitas kepada para hamba yang beriman wa tabarruk min a'daihi dan berlepas diri dari segala musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala Sehingga faman qama bidzalika siapa yang melaksanakan nasihat seperti itu kepada Allah faqad khalafa nafsahu bima yudannisuha min adrani radilati wa nafaha rabbi jalla wa ala Siapa yang berbuat seperti itu maka dia telah mengikhlaskan jiwanya kepada Allah dan membersihkan jiwanya dari perkara yang menghancurkan keimanannya dan memberikan ketulusannya kepada Allah semata azza wa jalla. Begitu Pak. Jadi kalau mau sempat lagi ya dari keterangan umat ulama yang lain di antara maknanya apa? Nasihat kepada Allah, tulus kepada Allah, mengakui wujudnya Allah. Mengakui rububiyah Allah. Mengakui uluhiyah Allah mengakui asma wa sifat Allah SWT dan semuanya ini adalah berita yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Ya. Nah kita harus mengimaninya. Kita mengimaninya. Ya. Kita mengimaninya. Seorang sahabat ketika dulunya masih musyrik bernama Jubair bin Mut'im Kata dia masih jahiliyah. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disampaikan dan didengar oleh juga di Mut'im. Am khalaqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kenapa kalian sembah berhala-berhala itu? sembah-sembah yang disembah selain Allah itu. Apakah mereka sembah-sembah selain Allah itu, berhala-berhala itu telah menciptakan sesuatu yang bisa kalian lihat yang menunjukkan mereka adalah pencipta perahu diibadahi atau justru sebaliknya apakah sembahan-sembahan itu perhala-perhala itu muncul dengan diadakan oleh kalian sendiri sehingga untuk apa kemudian disembah apakah dia juga lebih mungkin كان قلبي يطير فهذا awal imani fi qalbi sungguh ayat ini membuat jiwaku terbang dan saat itulah mulai menantap dalam diriku keimanan kepada Allah tidak ada pak orang yang mengingkari wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika dia mengimani wujud yang merubutia ya Allah, dia harus lazim mengimani uluhiyah ya Allah dan asma wa sifatullah. Kenapa? Karena itulah nasihat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim surah Tawbah ayat 91 tentang keutamaan nasihat kepada Allah ini. Artinya ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, ketulusan kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'ala du'afa." Tidak ada dosa bagi orang yang lemah. Wala al marda dan tidak ada pula dosa bagi orang yang sakit. Wala 'ala alladziina la yajiduuna ma yunfiquuna haraj. Jadi dalam bulan dosa bagi orang-orang yang tidak memiliki keluasan rezeki untuk mereka yang bisa hijrah. Idza nafahu lillahi wa rasulih. Bila mereka benar-benar dalam hatinya memiliki ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini apa maksudnya ya? Allah memberikan rekomendasi bahwasanya Allah mengampuni, bahwasanya Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang dalam kondisi tidak mampu untuk kemudian hijrah dan kepada ke Madinah. Allah mengatakan dengan mereka. Allah mengatakan dengan mereka. Iya. Karena apa kondisi? Sakit. Lemah, tidak memiliki apa-apa. Maka dari itu, segera siapapun seorang muslim dalam kondisi yang sama seperti ini, ya, selama dia punya ketulusan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terkungkung di tempat-tempat yang penuh dengan kesyirikan dan semua ke kemaksiatan, dia mempertahankan imannya dengan segala kuasa yang dimilikinya, Allah tidak mencelakakannya. Dan itu pentingnya masih itu. Di sini pentingnya nasihat itu. Ketika Ammar bin Yasir melihat kedua orang tuanya Yasir dan ibunya semuanya disiksa seperti itu di hadapannya. Dan dia tak mampu untuk kemudian melihat dahsyatnya siksaan itu. Hancur psikologinya, hancur jiwanya. Padahal dia beriman kepada Allah namun dia mengucapkan kalimat-kalimatku kufur paksaan dari mereka orang-orang kafir Quraisy namun apa yang terjadi tetap orang tuanya terbunuh dia tinggalkan sendiri setelah datang Rasulullah SAW dia menyesali perbuatan ucapannya namun kata Rasulullah SAW Allah mengampuni apa yang telah engkau ucap tapi itu apa yang terjadi pada umat sekarang ini sudah jahil, tidak tahu bagaimana mengikhlas kan yang ya, namanya iman kepada Allah. Tidak tahu bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Apalagi tidak pernah belajar untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah menuntut ilmunya Allah setelah apa yang Allah inginkan. Apa yang terjadi? Justru akhirnya mereka mengambil pemahaman sebelah orang yang berusaha menjadikan imannya umat ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian dakwah tauhid, apa yang terjadi? Hmm? Hmm? Dirusakkan. Di fitnah yang namanya kajian pemecah belah umat. Ya. Ya ikhwan, saya ingin bawakan sebuah ayat. Ini ayat perlu untuk direnungkan oleh kita semuanya. Ya. Ayat ini perlu untuk direnungkan oleh kita semuanya. Kita jangan semua ternakan yang namanya fitnah. Anda pemecah belah umat. Ya. Ketika Allah menginginkan kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana ada orang yang tidak ingin. Ketika ada orang yang mengingkari pasti umat terpecah belah. Ya. Antum sering mendengar bacaan surah al baqarah Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة dan tidaklah ahli kitab itu berpecah belah. Loh, tadinya mereka bersatu. Akhirnya kemudian terpecah belah. Gara-gara apa? Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Gara-gara datang kepada mereka al bayina Siapa al bayina ini? Rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka untuk beriman. Tapi mereka kemudian berdebat, berpecah belah. Ya. Satu sama yang lain saling bermusuhan. Gara-gara jawabannya Rasulullah. Apa kata Allah? Wa ma umiru. Padahal cuma satu perintah Allah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin unafa yaitu agar mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah semata ini kan berat apa? nafi nafiat ya hanya itu Gak neko-neko terhadap apa yang Gak neko-neko Illa liya'budullah mukhlisina lahuddina Mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. وَيُقِيمُوا صَلَاةً Menegakkan salat dengan ikhlas. وَيُقْتُوا zakat, Mengurangkan zakat dengan ikhlas. Ingat. Ikhlas seperti itu. وَذَلِكَ دِينُوا قَيِّمًا Adalah agama yang benar. Benar. Tapi yang terjadi. bagaimana? kafir Allah. Coba. Coba. ini ayat dibaca dipahami apa apa iman ini ayat yang lain lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ini bicara lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Sungguh manusia dahulu adalah umat yang satu. Loh, yang ngomong satu siapa? Allah. Lihat selanjutnya. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabinya mubashirina memberikan kabar gembira wa munzirina memberikan ancaman-ancaman وأنزل معهم الكتاب بالحق dan Allah menurunkan bersama para nabi-nabi tersebut kitab-kitab dengan benar liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi agar nabi itu bisa memberikan hukum dengan benar kepada manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tadinya satu, datang nabi berselisih, berselisih, turun kitab-kitabnya, menjelaskannya. Ya. Terus wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bawayan bainahum dan tidaklah berselisih dalam kitab itu kecuali orang-orang yang telah diberi kitab tersebut setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas namun mereka menolaknya baru yang baik ya lihat Akhirnya kata Allah, "Fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi al-haqq bi'idznih." Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang beriman terhadap apa yang telah mereka perselisihkan. Petunjuk dengan benar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan sungguh Allah Maha memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah, yang Allah kandaki menuju jalan yang lurus. Yang lurus. Dulu umat yang satu terpecah belah gara-gara Allah mengutus Nabi. Nah, ulama ini pewaris siapa? Nabi al ulama warasatul anbiya. Ya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kalau pewaris Nabi kejadian ini pasti terjadi. Sunnatullah. Ya. Sunnatullah. Tapi anaknya apa? Sekarang ini ulama ini bukan Nabi ya, satu yang lama. Waras satu juhala. Pewaris orang jahil. Dan berani menyampaikan ayat ini. Ikut orang jahil. Ini ulama waras Nabi atau ulama waras juhala. Ya na'udzubillah. Sebagai langkah kita mengikhlaskan iman kita kepada Allah, apa yang Allah katakan ikut. Apa yang Allah katakan imani. Lo itu prinsip kita syafi lo. Dan sering kita ungkapkan di sini. Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apapun yang datang dari Allah menurut kehendak Allah. Bukan menurut siapa atau siapa. Menurut kehendak Allah. Nanti kita akan paham ini. Kita akan bahas ikhlas kepada Al-Quran. Al-Quran. Kita akan paham juga. Ya. Ini Imam Syafi'i ngomong seperti itu. Ya. Maka menjadikan Islam kita ini baik harus menjadikan Islam ini bermakna ikhlas nasihat tulus kepada Allah. Allah kita tunduk kita beribadah hanya kepada Allah, mengimani Allah, ya, dan tidak menjualkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Antum lihat dakwah para nabi. Ya. Dakwah para nabi mulai dari Nuh. Ya. kalau dari dan Rasul. Mulai dari Nabi Nuh. Awal Rasul Nabi Nuh. Semuanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pecah umat ini. Ya. Pecah. Dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Muhammad Musa, Nabi Lebih. Pecah. Ada yang yang beriman, ada yang tidak. Dakwah Nabi Isa, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pecah umatnya. Bapak sama anak pisah. Ya. Siapa ini contohnya? Abdullah bin Ubay dengan anaknya. Abdullah bin Ubay pokok orang munafik munafik nomor wahid. Anaknya mukmin. Anaknya orang yang beriman. Ya. Bisa. Berbalik bisa. Suami dari istri bisa. Seperti kejadian Ummu Habi. mbak Suaminya ketika hijrah ke Habasyah mana jadi orang Nasrani. Bisa. Ya, Saudara dengan saudara bisa, gara-gara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Loh, Anda memecah belah loh. Iki apa sih? Sing salah sing sing ngandani atau sing salah sing orang manut? Yang salah yang ngasih nasihat atau yang salah yang nggak mau ikut nasihat? Yang nggak mau ikut nasihat. Allah nggak pernah mencela nabinya. Allah nggak pernah mencela orang-orang yang ikut nasihat tuntunan indah. Allah mencela orang-orang yang tak mau ikut nasihat. nasihat. Jangan salah. Nah terus maunya gimana? Nah, pokoknya kita yang senang. Ya, di sini senang, di sana senang. Jumat, Jumatan. Kemudian minggu gereja, dulu. Kemudian, ah, gereja dapat dijadi, dijaga begitu. Enggak, ya kawan. Enggak ada. Ya. Israel Tauhid. Bukan surah bukan sekuler. Ya, bukan. Bukan pula sinkretisme apa sih men? Tidak ada yang namanya pluralisme, sinkretisme, apa lagi? Eh, apa? Ya semacam isma-isma tidak ada. Ya. Nasihat itu murni tulus, murni. Ya, kayak emas dikatakan emas ini sudah nasohah Berarti dia tulus, berarti dia murni, tidak tercampur dengan yang yang lain. Berkali-kali kau ucapkan Ya. Nek panjenengan ngomong dongo setiap pagi, raditu billahi rabba. Terus wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Namanya riba di kuno apa? Setampur di prokok itu. Riba namanya riba. Nah, ya apa sih? Katanya riba. Kalau ya totalitas, ridho itu bersih, hatinya, nggak ada sakwa-sakwa, nggak ada sesuatu yang berat-berat. Ya, manut karena dia ridho. Maka nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti itu. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah disembah. Makanya ada ungkapan yang syar'i yang bagus untuk kemudian kita jadikan renungan تعصي الإله وأنت تظهر حبه وذاك الأمر في القياس بديع لو كان حبك لله صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع Engkau mengaku cinta kepada Allah tapi kau selalu bermaksiat kepadanya. Itu sungguh perkara cinta yang aneh dalam perkara mencintai. Kalau cintamu kepada Allah terus ikhlas engkau pasti akan mentaatinya. Karena yang cinta orang yang terus orang yang cinta akan mengikuti apa yang dimaui oleh yang dicin yang dicintai. Baik. Ya, jadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Qurtubi tentang makna ayat tadi. Imam Qurtubi menyebutkan ya, "Idza nasahu billah wa li rasulih." Tidak ada dosa bagi orang tersebut kalau mereka mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baiklah imannya. Ya, kalau ulama, an nasihatul lillah." Kata Imam Qurtubi, berkata para ulama, ini beliau menjelaskan di dalam ini Nasihat kepada Allah artinya ikhlas itiqadi fil wahdaniyati yaitu mengikhlaskan keyakinan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasifa wa wa wasfihi bi sifatil dan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat uluhiyah, ketuhanan yang hanya Dia satu-satunya yang disembah. Wa tanzih 'anil naqa'is dan mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang disandarkan berupa sifat kekurangan. Tidak, tidak bisa. Allah sempurna. Warrawati fi ma'abihi. Termasuk pula mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah warraubati fi mahabihi memiliki motivasi besar untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala wal bughdi an masahitihi serta motivasi besar untuk senantiasa menjauhi segala apapun yang dimurkai oleh Allah. Ini artinya Ya, ini artinya nasihat, nasihat kepada Allah Taala. Kita lanjut pada makna yang kedua. Nasihat kepada buah. Nasihat kepada kita Allah adalah takunu bil imani bi ala ala al alladhi amana bi salaful ummah ridwanullah alaihim. Nasihat kepada kita Allah adalah dengan cara kita mengimani sebagaimana imannya para salaf terdahulu. Wah ini perlu perincian lagi ini. Bagaimana maksudnya? Lihat ucapan Al-Imam At-Tahawi. Kata beliau, Al-Imam At-Tahawi ketika menjelaskan Al-Quran dan itu adalah sebuah penjelasan yang bagus yang menunjukkan nasihat kepada Al-Quran. Dan nasihat kepada Al-Quran artinya tulus. Artinya tulus. Mengandung makna nasihat yang pertama yaitu tu, tulus, ikhlas. Adalah Wa innal Qur'ana kalamullah. Harus meyakini Al-Quran itu kalamullah. Harus meyakini Al-Quran itu kalam, kalamullah. Minhu bada'a bila kaifa qawlan. Bila kaifiyati qawlan. Dari Allah lah Al-Quran turun. Ya. Tanpa ditanyakan bagaimana itu وأنزله wahyan. Allah menurunkannya dalam bentuk wahyu. Wasaddaqahu al-mu'minun ala dzalika haqqan. Dan kaum mukminin membenarkan Al-Quran sebagai kalam Allah dan ini adalah sesuatu yang hak. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بكلام مخلوق كمن بريه Dan harus diyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bukan kalamnya makhluk. Ada nggak yang mengatakan Al-Quran kalam makhluk? Ada. Dan yang mengatakan seperti kafir. Ya. Yang Ahmad mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran kalam, kalam makhluk? Ucapan makhluk maka dia kafir. Tidak perlu ditanya bagaimana bagaimana. Al-Quran kalam Allah. <clears throat> Sehingga Faman sami'ahu fazama annahu kalamul bashar faqad kafar. Siapa yang mendengarnya lalu kemudian dia mengira itu kalau ucapan manusia, maka dia telah kufur. Sungguh Allah menetapkan mereka dalam neraka sakar. Ya. Kata Allah, sa'uslihi sakar. Kami akan memasukkan mereka dalam neraka sakar. Dan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka sakar kejutannya tentang Al-Quran mereka mengatakan apa? In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini bukan bukan tidak bila lain kecuali ucapan manu, manusia. saus, saqar kata Allah. Tak masukkan orang seperti dalam bahasa fakir. Al-Quran kalamullah. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para salaf mengimani Al-Quran kalamullah. Dan poin mengimani Al-Quran kalamullah adalah poin pertama dalam meyakini Al-Quran dengan nasihat. Dengan tu, tulus. Ya. Adanya amat Al-Quran kalamullah. Ya. Bukan kalam manusia. Ya. Lalu itu dibaca. Kalamullah. Tetap kalamullah. Lo itu dicetak, itu mushaf. Mus, mushaf. Ketika dibaca, bacaan itu kalamullah. Tidak bisa kemudian tanya, bagaimana bagi tidak bisa. Ya. Maka orang mendengarkan Al-Quran harus dengan adab. Yang membaca Al-Quran harus dengan adab. Karena yang dibaca adalah kalam, kalamullah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan tuntunan dalam masalah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kaum muslimin untuk mengimani Al-Qur'an dengan tulus dan mereka membacanya, ya. Maka harus dengan adab karena itu bagian kalam Allah. Apa kata Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, Bacaan Al-Quran dengan dengan tertib, dengan tajwidnya, makhrajnya, maka perlu antar muslimin. Antum sebagai bukti iman antum yang tulus, yang ikhlas, sebagai nasihat kepada kita Allah, harus sediakan waktu untuk belajar Al-Quran. Harus sebagai bukti kita membela Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran adalah dengan belajar Al-Quran selanjutnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita berislam ingin baik. Kita Islam kita ingin diakui sebagai Islam yang baik. Bagaimana caranya? Pelajari Al-Quran. Ya, pelajari Al-Quran. Masuk kuliah, kuliahnya kuliah Islam. Tapi yang dipelajari bukan Al-Quran. Mana ucapan fil? Filsafat. Keliru. Gitu. Memang jurusan filsafat. Ustaz. Kalau sampai jurusan filsafat harusnya membantah orang-orang fil filsafat. Dan harusnya punya background yang ku, yang kuat. Ini sudah ngajinya gak tetek. Gak punya pemahaman belas dengan Al-Quran. Tauhidnya bercampur dengan syirik ya tidak ngerti sunnah bid'ah belajar sahabat mau min itu sekali wes najis ditambah dengan air tinja tambah nggak jadi ya. nggak jadi Ingat apa kata Rasulullah? Ini hadis Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Makanya orang belajar Al-Qur'an itu mulia. Dan orang yang mengajar Al-Quran mulia. Kenapa? Dalam hadis Muslim Rasulullah mengatakan apa? Inna Allah rafa bihadal kita diakwaman wa yadam biya kharib. Allah akan senantiasa mengangkat derajatnya orang yang memuliakan Al-Quran ini. Yang akan mencampakkan orang-orang meninggal, meninggalkannya. Apa kata Rasulullah wasallam? Kata Rasulullah, إذا تبايعتم بالإيمان ورضيتم الآباء وعقدتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوكم حتى لا ينزع لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم kalau kalian riba dengan riba orang muamalah dengan riba berarti meninggalkan Al-Quran senang dengan apa niaga makan ekor apa sapi itu artinya senang dengan ya niaga ya jual beli. Ya, kemudian senang dengan satu tangan dan tidak mau jihad. enak adem tentram. Ya. Ditinggalkan Islamnya, ditinggalkan belajar agamanya, pokoknya senang dunianya. Apa kata Allah? Allah jadikan apa? Musuh kalian benar-benar menguasai kalian dan tidak akan dicabut tidak akan dicabut kekuasaan untuk kalian dari kalian oleh Allah. Kalian dihilangkan oleh Allah. dengan dikuasakan kepada musuh kalian. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian. beri kembali kepada Al-Quran. Al-Quran. Anehnya. Kalaupun belajar Al-Quran. Tidak mengandung nasihat. Nasihat. Sudah belajar. Bagaimana belajarnya? pakai hermeneutik. Teori herme, hermeneutika. Hancur. Ya. Sudah belajar sampai mana? Itu dilombakan kiroah. Ya. Kok masih Musa Bapak tilawah? Kapan Musa musabaqah tabiril Quran? Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah mengatakan, "Alladzina atainahumul kitab." Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Qur'an. Kita dapat enggak? Kita dapat enggak? Ayat ini kepada kita benda? Dapat dari kita. Yatlunahu haqqa tilawati yang mana mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, dengan sesungguh-sungguhnya bacaan. Ini mana nasihat apa enggak? Mana nasihat? Mana nasihat? Ya. Ulaika yu'minuna bi. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran dengan iman yang sebenarnya. Wa man yakfur siapa yang mengingkarinya? faulaika itu khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Antum lihat tafsirnya. Al-Imam as juga meriwayatkan tafsir ini. Al-Imam Ibnu Katsir juga menulis dengan tafsir ini. Yaitu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arti membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Apa artinya membaca dengan sebaik-baik bacaan? mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan dari sisi makrat dan tajwid. Ini dari sisi bacaan. Mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, artinya dari sisi makna menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, artinya mereka melaksanakan ah, tuntunan Al-Quran sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepadanya. Ini mana nasihatnya. Sehingga dikatakan para ulama. Ya. Kaitan ayat ini dengan hadis tadi. Siapa yang belajar yang baik sebaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pertama, belajar Al-Quran itu belajar membaca. Kedua, belajar Al-Quran itu belajar memahami. Ketiga, belajar membawa eh, Al-Quran itu belajar menang, mengamalkan. Ya, baru kemudian menginjak kepada mengajarkan. Mengajarkan bagaimana? Mengajarkan bagaimana cara membaca dengan benar, mengajarkan bagaimana memahaminya dengan benar, mengajarkan bagaimana mengamalkannya dengan dengan benar. Kita jangankan langkah yang kedua, langkah pertama masih jauh. Kita masih belajar membaca, membaca. Ya. Jadi sebut masih banyak jantan kita yang ter apa terbatas, terbata-bata dalam bahasanya Tidak menjadi dengan waktu kusuk untuk bisa membacanya. pada satu huruf sepuluh. pada ketika dibaca menjadi pemberi syafaat. Syafaat kepada Rasulullah kau Quran. Fa'innahu yati yang qiyamah di syafi'an di ashabih. Baca Al-Quran karena tidak akan, menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Dan kalaupun dia naik surga, kata para malaikat, ikhra warqi. eh ikhra warqi. Kata dan naiklah Al-Quran. Naiklah ke dalam surga ini. Fa'inna manzilataka inda akhir ayat yang takra'uha. Karena tempatmu di surga di ayat terakhir yang kau baca. Mandat tidak meneruskan dari sebelum Seperti itu. Tapi terbatas-batas nasihat. Tidak ada upaya berbaik, memperbaiki. Tambah lagi ketika baca nggak paham. Eh. Dan tidak ada upaya untuk memahami. Sudah. Ya. Baca tapi nggak ada upaya untuk memahami. Banyak apa? Banyak. Membaca ayat-ayat tauhid malah tinggal lakunya syirik. Betul nggak? amalan lakunya bin a Bahkan ayat tauhid dipakai untuk amalan syirik. Ayo coba ini. Ya, supaya dapat ilmu kebal. Baca kul wallahu ahad seribu kali. Kul wallahu ahad seribu kali. Kul wallahu ahad itu ayat tauhid, surat tauhid. Ya. Betul tidak Tauhid. Tapi dipakai untuk berbuat syirik. Datangkan kekuatan lain yang bisa melindungi diri menjadi ke kebal. Kenapa tidak paham? Makanya tidak heran kalau Allah SWT kemudian menegur. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak bisa, tidak pernah mencadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, atau memang dalam hatinya terkunci, tidak bisa memahami Al-Quran? Ya, terkunci hati ini, tidak bisa memahami Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Banyak. banyak seperti itu. Orang baca Al-Quran, tinggal lakunya menjadi Al-Quran. Ini pinggiran untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Kalau kita ini memiliki keikhlasan iman, ketulusan atau iman kita kepada Al-Quran mengandung mana sehat dia pelajari. Pahami, karena dia fungsi petunjuk. Halal Halalkan yang halal, haram haramkan yang haram. Ya. Dan mempelajarinya dengan kaidah. Ayat diartikan dengan ayat. Atau ayat yang kedua, ayat diartikan dengan hadis. Atau ya, para ulama dalam ilmu tafsir itu dia belajar Quran. Sebagaimana dulu disebutkan oleh Al-Imam uh, uh, uh Syekh uh, Muhammad bin Utsaimin dalam kitabnya Usul Tafsir. Beliau mengatakan memahami Al-Quran itu dengan lima cara, dengan lima cara. Yang lainnya sebelumnya mengatakan macam. Kata beliau, Al-Quran dipahami dengan Al-Quran, yaitu ayat dengan ayat. Ya, ayat dengan ayat. Kemudian ayat dipahami dengan hadis. Kemudian ayat yang dipahami dengan ucapan sahabat. Yang keempat, ayat dipahami dengan ucapan tabi'in. Karena tabi'in muridnya sahabat masanya lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Penyimpangannya apa namanya sangat dimungkinkan terhindar, sangat dimungkinkan terhindar, terhindar. Apalagi muncul pujian Rasulullah, khairun nas sebaik-baik generasi generasiku, sahabat. Pemandazi nasional kemudian generasi selanjutnya. Ya kan begitu. Kemudian kalaupun masuk ranah yang kelima, Al-Quran dipahami dengan bahasa itu bagian terakhir ini pun masih bagi Kalau ada bahasa dari si istilah, daripada bahasa dari si kamus, makna istilah lebih dahulu kan daripada makna kamus. Karena istilah lebih mendekatkan kepada mak maksud atau makna. <clears throat> Itu. Ini maknanya. Kalau aku sudah paham, laksanakan. Di antara kita pun ketika mengatakan saya beriman dengan Al-Quran, tidak nasihat. Kenapa? Karena ketika dia paham, dia tinggalkan Al-Quran itu. فما يسمهم Allah Taala berfirman wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah itu surat apa itu Coba kita lihat wala tulqu bi Iya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wa anfiqu fi sabilillah." Ternakan hartamu di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kau lemparkan dirimu kepada binasaan. Wa ahsinu, perbuatlah yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195 lo ngasih rezeki kata rezeki beli kata rezeki beli rokok rokok membinasakan atau menyehatkan Hah? Ini contoh Rokok membinasakan atau menyehatkan Itu sering pekerjaan pemerintah itu mulai dari merokok merugikan kesehatan ini bla bla bla sampai kemudian rokok mata ini awakmu wis lah kapok gambarnya orang yang kena penyakit yang kena penyakit rokok itu ghetto bisa. Ini iya, tak kapok Nah, udah bilang nih. Coba sampai begitunya promonya itu loh. Belilah ini kau mati. dia tak beli. dia kan. Nah, udah bilang nih. Ini cerdas atau gak cerdas? Ya, Ayatnya seperti itu. Tapi malah jalan? Dilanggar. Kita nggak melaksanakannya. Ya. Jelas ya. Setelah. Setelah. Se. Coba renungkan. Ketika muncul firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang khamr. Dan sering saya di sini. Khamr. Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum la'allakum fihun Semuanya khamr eh, cuci khamr mengundi nasib adalah perkara yang najis. Tinggalkan agar kalian itu perbuatan syaitan. Tinggalkan agar kalian mendapatkan kebetul, eh, agar kalian berun, beruntung. Itu khamr ayat khamr ketika turun. Ya, masing-masing yang mendengar ayat ini lari ke lorong-lorong kota Madinah dan meneriakan ala innal khamru qad yuharram qad hurrin sungguh khamr hari ini telah diharamkan sungguh khamr hari ini telah diharamkan dibacakan ayatnya ya. ada pula sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya sahabat-sahabat yang lain itulah pesta khamr yang merawat yang yang melayani anak bin Malik itu ya Lu nggak tahu ini kalau belum tahu belum diharamkan kok. Kan cuma manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, mudaratnya lebih besar. Dan bagi masyarakat jahiliyah, khamr itu ibarat minuman sehari-hari, minuman, minuman menyehatkan bagi mereka. Antum tahu, sampai kebiasaan mereka kalau menyukui tamu itu khamr muatan, dan itu penghormatan. Khamr yang umurnya lebih lama, lebih tua. Ketika masalah khamr disuruh ini anak bin Malik lihat apa yang terjadi di luar. Balik dia Homer telah diharapkan ayat yang telah turun. Ya, innamal khamru wal maisru wal ansab wal aslam rijsun min amal syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang ngombe nah, ini keluar Ya, yang makan dipisahkan. Ya. Kita enggak kira. Iya, ini kita mau bila mendari. Nasihatnya masih kurang. Terakhir, terakhir, terakhir, terakhir. Coba bayangkan. Ini nasi dikeluarkan, dimudahkan, diberitakan. Nah, itu pecahkan gentong-gentong itu. Kami dikatakan, jalan-jalan majlisnya kok. khamr. Ayat syubah. Sering contoh-contoh ini yang kita, kita sampaikan. Contoh pelaksanaan syariat. Dan masih banyak contoh pelaksanaan Ketika turun haji loh, berjilbab ya yang memberitakan kepada Rasulullah, "Hai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita muslimin untuk menjulurkan jilbabnya." Untuk menjulurkan jilbabnya. Ya. Agar yang dirinya itu lebih baik bagi mereka. Ya. Dan agar mereka dari jam diganggu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku melihat wanita-wanita Ansar seperti burung gagak besoknya. Tidak keluar kecuali cari di rumahnya apa yang bisa menutup diri mereka. Dapat kain hitam, kain putih, tutup. Keluar. Sehingga nggak nampak, kata Nabi tadi kenapa saya toh. Sampai seperti itu. Ya. Mereka seperti buru-buru gagah. Langsung diamalkan. Kita kadang-kadang masih mau pakai jilbab, pakai yang gaul. Mau beli mukena pun, kena kris dari Allahu Akbar. Gimana dong ya Allah? Ini pakaian mulia kok dinisbatkan kepada orang yang masih karena gitu naudzubillah ini zalim. Mana nasihat kita kepada Al-Qur'an? Al-Qur'an masih tawar menawar. Ya. Masih tawar menawar kita ini. Baik. Ya, kemudian Ini saya anggap selesai ya. Kemudian yang ketiga, nasihat kepada Rasulullah. Nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berpijak pada surah At-Taubah ayat 51 ayat 91 tadi. Idza nafahu lillahi wa rasuli. Wa idza nafahu lillahi wa rasuli. Tidak ada dosa bagi mereka selama mereka menjalankan nasihat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya mereka mengikhlaskan imannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan nasab kepada Rasul disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan an-nasihatu li rasulih. Nasihat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-tasdiqu bi nubuwwatihi, membenarkan kenabiannya, wa iltizamu ta'atihi, berkomitmen untuk senantiasa mentaatinya fi amrihi wa nahyi baik dalam urusan perintah yang diperintahkannya maupun dalam larangan yang dilarangkannya kita harus mentaatinya wa muwalatu man walahu kemudian pasal nasihat kepada Rasulullah adalah memberikan loyalitas kepada orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada orang yang loyal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muadatu man adahu dan memusuhi orang-orang yang memusuhinya wa tawqiruhu dan kemudian menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhu mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatu ali baitihi dan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimuhu dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimu sunnatihi dan mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyahu ba'da mautihi dan menghidupkan sunnah itu setelah kematiannya yaitu setelah kematian Rasulullah sallallahu dengan cara bagaimana bil anha dengan terus menggali sunnah tersebut wa tafaqquhu fiha dan memahami sunnah tersebut wa dzubbu anha dan membela sunnah tersebut wa nasruha dan menyebarkan sunnah tersebut wa du'a ilaiha dan mengajak manusia untuk menjalin soal tersebut. Wattahalum bi akhlaqil karimati sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk nasihat kepada Rasulullah SAW adalah kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap boleh Wallah mantap. Mantap betul mantap. Ya. Antum mau mencari celah bagaimana? Gak bisa ini. Ya namanya tulus betul-betul cengkrang eh kayak ini maka benar yang saya mengatakan apa wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a Rasulillah ala murad Rasulillah aku beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada apa yang datang Rasulullah menurut kehendak Rasulullah bagaimana yang diinginkan ya sudah begitu yang aku buat ya sampai seperti itu yang aneh adalah masih ada di antara kaum muslimin yang membenturkan dakwah sunnah dengan dakwah kul kultur. Ini kabel salah, kabel salah. Bosok nenek moyang kita mah salah. Ya, dakwahnya memecah belah umat tidak sesuai dengan ajaran nenek mo moyang. Lu aku yang umatnya Rasulullah kok. Sahadat saya itu loh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Gak bayi Saya kan gak punya tambahan lagi. Kalau saya harus mengikuti nenek moyang, wa asyhadu anna nenek moyang apa orang? Kan caranya cuma dua. Ngapain ikut-ikut nenek moyang ini? Nenek moyang kita hormati, ya kita agungkan mereka sesuai dengan kedudukan mereka sebagai nenek moyang. Kita doakan baik, tapi sebagai bentuk cinta kita kepada nenek moyang, kita nggak menambah dosanya. Kalaupun mereka salah, kalau mereka sangka, kita doakan. Sebagaimana kita diberitakan Allah Subhanahu walladzina yaquluna rabbana ighfir lana apa? Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ya Allah ampuni kami dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami beriman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين amanu. jangan kau jadikan hati kami ini punya kesedihan kepada orang yang beriman sebelumnya ya Allah ini kita doakan bukan kalau Rasulullah SAW mengatakan apa man sanna fil islami sundatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha min ghairi an yanqata min ujubi syai' Siapa yang memberikan tuntunan, contoh kalau misalnya ini contoh yang baik, dia ada pahalanya dan para orang yang putihnya tanpa diberi sampai dari kiamat. Sebaliknya, wa tanda tanna fil islami dan sayyi'ah. Siapa yang memberikan contoh dalam Islam contoh yang jelek? Loh, ayo. Sebaliknya demikian pula. Siapa yang telah kisah dengan contoh yang jelek, fa'alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang menjalankannya numpuk, numpuk, numpuk. Ini LNM yang kayak gini. Ya, kita hentikan dosa-dosa itu. Kita ampuni. Kita minta kepada Allah. Supaya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemudian kita tahu kau ayah kuang aku Ya. Kau masih macam kem. Ya. Nenek moyangku ya maksum kan maksum apa enggak yang maksum siapa yang maksum siapa Rasulullah sahabat kita bagaimana Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah apa lagi sebuah ilustrasi buat kita semuanya antum kalau baca secara secara Nabi semuanya Bukankah perjuangan mereka menegakkan tauhid memerangi apa yang menjadi kultur nenek moyang? Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak memberantas warisan nenek moyang saat itu, mustahil Islam kami sekarang. Bukankah perselisihan Rasulullah SAW dengan umatnya selain perkara tauhid, tauhid itu perkara syirik itu yang bertentangan dengan tauhid yang didawakan itu menjadi kultur budaya nenek moyang? ليه ده بدون كان ده بدون ما تركت نبinu itu ya itu mengagungkan lima orang soleh وقالوا لا تذرن وداليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا Keluhannya nu kepada Allah, يا Allah, Mereka ini mengatakan pada yang lain, Ya Allah, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan ya Allah, Ya'ub, Allah, Nasr. Jangan ikuti itu. Coba, pertanyaannya siapa Wad, Suwa ya Ya'ud, Nasr itu? Kalau kita baca tafsirnya, baca riwayat membukhari tentangnya. Ternyata suwa Ya'ub Allah, ya itu orang soleh. Orang to, soleh, orang baik, orang alim di masanya. Allah mewafatkan mereka di waktu yang tidak berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat kehilangan. Akhirnya mereka buat kebiasaan-kebiasaan. Testimoni-testimoni kumpul-kumpul yang biasa kumpul sama wat, duduk tempatnya wat, biasa duduk. Yang biasa dengan suap, duduk banyak suap. Terus begitu. Ya, mengenang kebaikan mereka kenang kenangan dulu ya. kan baik lihat setan gak langsung menyuruh umat untuk berbuat sesuatu. tapi selanjutnya sebaik ya setelah itu mereka kemudian mengadakan gambarnya nggak disembah dulu ya mati generasi ini generasi selanjutnya Berubah lagi pemahamannya. Ini biar uang tuanya dewe ngeramat uang ini. Gambar ini. Tidak hanya gambar kemudian dibentuk tiga dimensinya. Sampai kemudian disem disembah. Dan itu turun temurun. Tidak ada lagi Ya. Mengajak berjawab kepada Allah Ta'ala. Iya, Yang ngamuk mereka. Karena masih Ini kultur warisan moyang. kalau kamu apa? Rusak. Coba, dakwah Nabi Ibrahim sendirian dia terlahir. Kulturnya buat patung nyembah patung. Ya. Semua dakwah Nabi memberantas kultur, memberantas warisan-warisan tadi, saya termasuk Rasulullah SAW. Apa enggak ada ibadah haji saat itu? Di zaman Rasulullah. warisan dari Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim tapi telah bercampur dengan kultur syirik حجيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك tambah إلا شريك هو لك tambahin mereka ya tak ada Rasulullah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak tukara tukara ya ini ajaran kondi tukaran ya timbangannya bukan timbangan ini kultur kontrol macam-macam loh ini syariat mana lebih tinggi Gak tutup terus terang gak tutup kenapa yang terjadi Gak punya nasihat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. makanya dikatakan oleh Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir sebuah kalimat yang bagus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan topan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah. Ada komentar yang Ibnu Katsir bagus Allah Subhanahu berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul katakanlah Muhammad, In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Bila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti Rasul, Rasulullah. jangan ikuti aku, yuhdatkumullah wa yafir lakum dunubakum. Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu wa rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi maafnya penyanyi. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini? Beliau mengatakan, "Hadhil ayatu hadhil ayatu al-karimatu." Inilah ayat yang mulia. Hakimatun ala kulli man idda'a muhabbat Allah azza wa jalla. Menjadi pemutus, menjadi penentu, menjadi hakim terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syar'ihi. Namun tidak mengikuti Muhammad dalam tuntunan-tuntunannya. Ya. Wa tariqihi dalam jalan yang terjadi oleh Muhammad. Wa sunnati dalam sunnah Muhammad. Maka fa innahu kadzibun fi da'wahu. Pengakuan orang seperti itu adalah dus dusta. Coba Ngaku cinta kepada Allah nggak ikut Rasulullah bocok. Bo bocok. Wa idakuna dakwahu sahihatun. Kalau seandainya ungkapannya, pengakuannya ini menjadi benar, yajib alaihi ittiba'u syar'il Muhammadi, maka wajib bagi dia untuk mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnati nabiyyi wa sunnati nabawiyyah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami' aqwali wa baik dalam ucapan maupun perbuatannya sehat, Ya, jangan kemudian benturkan dengan kultur. Kultur harus mikir kalau sudah nasihat pun muncul. Ya, kalau seandainya, kalau seandainya, jangan kultur sudah. Ada ucapan imam Seorang ulama, imam, apa Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Ternyata jelas-jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang didahulukan? Kan? Hadis. Sama mereka mengatakan ini fa'al hadis bahwa madhabi kalau benar ada hadis benar sahih itu madhabku ini bukti mereka nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih utama antara ucapan ulama tersebut dengan kultur? Ucapan ulama, tapi kalau sudah meneliti hadis, hadis. jangan itu. Abdullah bin Abbas suatu hari tanya oleh seorang. Dijawab dengan ucapan Rasulullah SAW. Orang ini bantah. Kala Umar, kala Abu Bakar Umar. Loh, aku tanya masalah ini pada Abu Bakar Umar gak seperti itu. Apa jawabannya Abdullah bin Abbas? Huh? Sungguh aku khawatirkan akan jatuh hujan batu dari langit. Malikah kalian? Aku katakan Allah dan Rasulnya kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Pertanyaannya, mana lebih mulia? Nenek moyang sama Abu Bakar dan Umar? Eh? Right? Berarti mana nasihatnya? Baik, kita lanjut. Ini supaya waktu cepat selesai. Nasihat ya makin muslimin. Kita masuk pada perkara yang ketiga ke berapa? Keempat. Nasihat untuk pemimpin baik kaum muslimin. Bagaimana nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin? Saya tidak memperpanjang pada nasihat para pemimpin kaum muslimin. Ya, panjang sekali. Namun inti dalam hal ini saya mengikuti pendapatnya apa ucapan Al Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau, ini dimaksud dengan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin pertama, i'anatuhum ala ma humil qiyam Membantu pemimpin itu penguasa itu atas amanat yang dibebankan pada mereka. Ya, membantu amal mereka. Wadan bihum indal ghaflah. Mengingatkan mereka ketika lalai, tapi mengingatkannya bukan dengan demo. Ya, ini orang khusus yang mengingatkannya. Yaitu siapa? Orang-orang yang bisa langsung dengan waliul am, amri atau pemimpin. Wasabiqul ladzi indal hafwah <clears throat> serta membentengi mereka dari hal-hal yang membuat kecelakaan mereka. Wajahul kalimat alaihim dan bersatu pada ucapan mereka. Waradul qulubin nafirat ilaihim dan menolak setiap hati-hati yang memberontak kepada mereka. Wa min nafsi nasihatihim dab'uhum alif zulmi billati yahsan. Dan termasuk di antara ungkapan nasihat yang teraku kepada para penguasa adalah daf'uhum anil zulmi membentengi mereka dari kebaliman dengan cara yang terbaik membentengi mencegah mereka ya. mencegah mereka dari kebaliman dengan cara yang terbaik Ikhwan Islam rahimani wa rahimakumullah Nasihat kepada pemimpin ini berat kadang-kadang. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pemimpin yang tidak kita suka. Atau menguji kita dengan tingkah laku pemimpin yang kurang berken berkenan. Tapi persatunya kaum muslimin pada sang penguasanya sehingga tidak tercerai-berai yaitu jempol kalimah menyatukan suatu kata dengan sang penguasanya ini jauh lebih mendatangkan keberkahan daripada kita bercerai bersih. Kapan pembangunan? Kapan pelayanan? Kapan pengembangan? Ya, kapan perencanaan yang baik? Mustahil akan bisa terlaksana kalau setiap hari selalu huru hara. Ya, makanya di antara nasihat Rasulullah SAW begini. Kata Rasulullah SAW, Man ata'ani faqad apa Allah. Siapa mentaati aku sama dengan dia mentaati Allah. Wa man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa berbakti kepada aku sama dengan berbakti kepada Allah. Selanjutnya kepada Rasulullah lihat selanjutnya. Wa man yubil amira faqad ata'ani. Siapa mentaati penguasanya maka sama dengan mentaati aku. Berarti dia juga mentaati Allah. Wa man ya'til amira faqad asani. Siapa bermaksud kepada penguasanya sama dengan dia bermaksud kepada aku. Berarti bermaksud kepada Allah. Allah. Lihat, anjur taat pada penguasa. Ya. Sampai-sampai kondisi yang paling ekstrim kata Rasulullah, isna wa Tetap dengar dan taat. Wa in duri walaupun punggungmu dipukul. Wa in ukhidha maluk walaupun hartamu diambil. Ini konsekuensi yang sangat besar. Konsekuensi yang sangat besar yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim dan menjalankan nasihat dalam agamanya. Mau nggak mau, dia harus tetap nasihat. Ya, perih, peti Antum lihat para ulama empat imam mazhab. Imam Ahmad saja tiga generasi di penjara beliau. Karena kenapa? Mempertahankan Al-Quran kala kalamullah. Penguasa mengatakan Al-Quran mak makhluk. Padahal yang mengatakan Al-Quran makhluk ya kafir. Tapi apa nanti kemudian bota begitu? Padahal memang punya pengikut banyak. Tiga generasi. Itu pun disiksa. ya tidak dilakukan sabar beliau demi terjaganya cara kaum muslim kaum muslimin ya demi terjaganya cara kaum muslimin apa kata Rasulullah SAW dalam hadis bukan besar kata Rasulullah SAW خيار al الذين tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Wabufalluna alaihi wa yusalluna alaikum kalian doakan mereka mereka mendoakan kalian itu sebagai pemimpin kalian penguasa kalian mudah-mudahan Allah berkat pemimpin seperti ini sama di negeri ini namun sebaliknya kata Rasulullah wa syiraru aimatikum dan keburuk buruk penguasa kalian apa alladzina yubghidu tubghidunahum wa yubghidunakum adalah orang-orang yang kalian benci dan mereka benci pada kalian wa tal'anunahum wa yal'anunakum mereka juga kalian laknat mereka mereka laknat kalian Coba saling laknat, saling benci. Wes rakyat pemimpin, pemimpin nggak nggak ketemu. Rakyat dengan penguasa nggak ketemu. Saling mencela, saling mencaci, saling membenci, membenci. Nggak ketemu sudah wes. Apa jawaban Rasulullah para sahabat? Pertanyaannya, Ya Rasulullah, yang Nabi itu bisa itu? Apa yang sebaiknya kita perangi mereka dengan pedang? Nah, kata Rasulullah, kalau fikum salat. Jangan. Selama menegakkan salat bersama kami, jangan diperangi. Jangan. Karena kata beliau, wa in ra'aitum min mulatikum ma takrahunahu takrahu amalahu kalau seandainya kalian melihat dari penguasa kalian perbuatan yang tidak kalian senangi silakan benci perbuatan itu ingat wala tanza yadan an jangan kalian memberontak kepada penguasa penguasa jangan senang jangan senang tapi jangan kemudian membuat huru hara huru hara melepaskan ketaatan kita pada penguasa. Jangan. Ya. Nah terus soroni nasihat ini. Ya. Kok sulit buat nasihat ini? Sampai kondisi seperti itu. Ya. Jawabannya kembali kepada kita. Jawabannya kembali kepada kita. Ya, ketika semua itu dituturkan oleh Allah dan Rasulnya, kewajiban kita ber, ber, ber, ber apa bersatu dengan penguasa. Model penguasa itu nggak keluar dari model kita. Model penguasa nggak keluar dari model kita. Apa katanya uh, Imam Al Hasan Al Basri ketika ada orang yang me mendoakan jelek melaknat Hajjaj bin Yusuf. Kata beliau, Allah, jangan hai, akhi. Ya. Innahu minkum utitum dia itu seperti itu, ya gara-gara kamu seperti itu. Dia seperti itu, ya gara-gara kamu seperti itu. Ya. Kata beliau lagi, perlu ada ketahui. Inna niqamal muluk, inna jural muluk niqamatul min niqabillah. Kezaliman penguasa adalah bentuk kemurkaan Allah SWT. Sedangkan kemurkaan Allah mada tulaqiyah disebutkan ia akta. Kezaliman sang penguasa yang itu merupakan murkanya Allah. Kapanpun bila engkau menghadapinya dengan cara mengangkat senjata, maka dia balasannya lebih dah dahsyat. Dia apa yang terjadi pada pada Siri, ya. Lihat yang terjadi pada Libya. Libya, Mesir, ya, yang kemarin-kemarin muncul gerakan Arab Spring, Tunis, mereka wallahi menyesali perbuatan mereka. Andai kata kita tidak seperti ini, seperti yang dulu. Ya. Penguasa yang zalim, dia yang zalim. Tapi keadaan rakyatnya jauh lebih baik daripada setelah dia digulingkan malah keadaan semakin kurang panda. Makanya kata sahabat Hadid bin Yusuf, ingat, kalau seandainya kau lawan murkanya Allah ini dalam bentuk kepedulian dan penguasa, maka balasannya lebih dahsyat Murkanya Allah itu dahsyat. Bagaimana melawannya? Wa inna ma tustadfa'u bit taubatis sadiqah wal itla'an dzunub wal 'amal shalih. Cara melawannya adalah kita menghentikan diri dari kebiasaan buruk kita. Bertobat kepada Allah. Memperbaiki perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena munculnya penguasa seperti itu, kita selama ini jauh darinya. Sering kita ungkapkan, kalau masyarakatnya perampok, maka penguasanya pasti perampok. Tidak mungkin perampok ecek-ecek. Penguasa itu harus kuat. Perampoknya kelas, kakak Kalau enggak, enggak untung. Metu toko sarang sampai ngerampok. Sudah jauh-jauh, gak tidur. Lo kenapa? Oh, narik cili, oh anu gak tidur. Ya gak boleh Pikirnya perampok, ngambil perampok yang paling dahsyat. Nah, ketika minum perampok yang dahsyat juga ternyata makan diri sendiri. Ya sudah, berarti salah sen sendiri. Nah, terus bagaimana? Perbaiki diri. Ketika kita perbaiki diri, maka dia nggak akan mungkin punya pemikiran-pemikiran yang yang buruk Rakyat sudah memblokade dengan kebaikan. Dia pasti akan terkontaminasi dalam kebaik, kebaikan. Makanya di antara kita menjalankan nasihat kepada penguasa, mendoakan penguasa dengan baik. Apa katanya Al Imam Al Barbahari dalam kitab Yasir Ya, Iza ra'aita rajul, kalau engkau melihat seorang mendoakan baik penguasanya, ketahuilah dia adalah ahlu sun, sunnah insya Allah. Tapi kalau engkau melihat seorang menjuangkan jelek penguasanya, kata dia cuma sebagai pengikut hawa nafsu. Kata lima puluhan bin Andai kata aku punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma doa illa bisultan. Aku tidak akan menjadikan doa itu kecuali hanya untuk penguasa. Demi kebaikan dan penguasa. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdoa baik untuk penguasa kita. Tidak boleh kita mendoakan jelek mereka walaupun mereka pelaku kedoli kezaliman. Kenapa? Lianna zulmuhum wa jurum ala anfusihim. Karena kedoliman kelalaian mereka sebenarnya menimpa diri mereka sendiri, tapi wasalahuhum kebaikan mereka dengan doa kita akan menjadi pada mereka bahkan pada rakyat semuanya. Sampai oleh dungo tengah tengah pasti bukan oleh Allah, Paling kawin mati. Ya. Nah, kawin mana tambah suge dan sehat. Karena usia dia pendek. Tapi dia ke kedalaman ilmu sang ulama ini. Kalau seandainya aku punya ilmu, aku punya punya punya doa yang aku tahu, itu dikabulkan oleh Allah, aku doakan untuk sang penguasa. Dia berbakti kepada puasa nanti hikmahnya jauh lebih besar maka dia pun akan mendapatkan hikmah hikmahnya subhanallah ya kalau kita mengikuti petunjuk ulama. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu nasihat kepada kaum muslimin secara umumnya. Bagaimana nasihat kepada seluruh kaum muslimin? Nasihat kepada kaum muslimin ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jawaban ini semua. Apa itu? لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه tidak akan sempurna iman kalian kepada Allah sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya. Subhanallah, indahnya Islam. Dia ikhwan, indahnya Islam di sini. Kita merasakan kenikmatan dalam beriman, dalam beribadah tidak sempurna keimanan yang kita miliki walaupun kita merasakannya ya sampai kita menjadikan saudara kita merasakan apa yang kita rasa. Coba Islam gak mengajarkan ekuitas, equisme, tidak. Tapi Islam mengajarkan kita harus apa? Empati pada yang lain. Makanya ayat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, surat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau seandainya umat merenungkan surat ini cukup untuk kebaikan mereka. Surat apa itu? Wal af wal asri. Wal asr demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusri. Sungguh manusia semuanya dalam kerugian. Kecuali illa amanu, kecuali orang beriman wa amilu salihati dan beramal saleh. Antum lihat ya kecuali orang beriman dan beramal saleh wa bil haq dan saling menasihati dalam kebaikan dalam dalam hak ya nasihati untuk meneladani Al-Qur'an wa tawasau bis sabr dan saling menasihati untuk ber, bersabar karena para ulama dari empat sifat ini dua sifat pertama mengikat pribadi Dua sifat pertama ini berbalik. Orang kalau sudah beriman dan beramal soleh, maka dia baik. Ya, maka dia baik, tapi tidak menyelamatkan dirinya dari waktu yang Allah berikan. Kenapa? Dia enggak melaksanakan dua sifat yang lain. Peduli pada saudaranya. Makanya Allah katakan watawasal dan saling menasihati untuk menetapi yang hak yaitu Al-Quran Makanya ketika orang sudah beramal soleh, sudah beriman, dia harus menjadikan saudaranya juga merasakannya. Ini bagian nasihat, saling menasihati. Watawasau bil hak. Dan kemudian saling menasihati itu bersabar. Karena ketika menyampaikan belum tentu responnya menyenangkan. Kan begitu. Maka sabar. Kalaupun dia sudah bisa, kita terus ajak dia untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan suruh supaya dia bersabar. Ini yang kita laksanakan. Di dalam kita menjalankan di awal muslimin. Menjalankan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Dua nasihatnya. Untuk pemimpin dan kaum muslimin. Ketulusan dan kemudian menyampaikan kalimat yang baik. Ketulusan adalah ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala dengan jalan Allah dan menyampaikan kalimat yang baik mengajak mereka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya cukup sampai di sini kira-kira. Jika -kira. ingin menambahkan lagi, ada pertanyaan di sini. Ustaz, agama Allah, agama dengan nasihat. Lalu bagaimana ketika ada yang memberikan nasihat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi justru dilarang, bahkan didemo. Kan sudah tadi. Yang berdemo dari orang Islam sendiri, apakah menghadapi hal tersebut Selain dari sabar ada solusi yang lain. Iya, barakallahu fiik. Antum punya waliul amri. Bagaimanapun juga kehidupan kita ini di bawah kendali waliul amri. Ya. Di bawah kendali waliul amri. Apa keputusan waliul amri kita taati dan kita bersama. Untuk saat itu, untuk saat itu namun kedepannya kita menyampaikan kalimat yang baik pada waliul amri. Kita masalahnya nggak pernah dekat dengan waliul am amri, nggak memperkenalkan di diri. Ya. Di antara bukti saling mencintai adalah apa? Menziar, menziarahi. Kita nggak pernah ziarah. Yang ada ziarah bukti. Akhirnya apa kata orang? Tak kenal maka tak sayang. Ini gara-gara kita sendiri. Kapan kita ujian sih? Eh? Kapan kita menunjukkan keberadaan kita? Kapan kita menunjukkan fungsi manfaat besar kita pada umat? Walau Amri kan mintanya itu kok. Wali Amri itu gampang gak pikiran kita. Kalau mereka sebagai orang yang jahil, ya kita malu kejahilan mereka. Ya. Maka kita dekat dengan cara yang baik. Tunjukkan bukti baik kita, bukti manfaat kita pada umat. Ya. Bukti upaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bukti kita bermuamalah dengan yang lainnya. Tanpa kemudian harus berkontol-kontol dalam perbedaan. Ya. Tunjukkan. Sehingga perkara ini kedepannya nggak terjadi lagi. Kalau ada tujuan, buktikan bahwasanya tujuan-tujuan itu tidak benar tidak benar. tidak perlu audiensi kepada saudara kita. Kita nggak pernah audiensi. Ya, justru kita nggak pernah au audiensi. Ya, keutamaan ber, ber, berziarah itu nggak pernah kita laksanakan. Sehingga wajar-wajar aja orang ngomong saya nakir. Wah, wah, wah. Cuma kalau kita ber, bersilaturahim berkunjung, kasih hadiah ya kata Rasulullah SAW, tahadau tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai mencintai, maka akan muncul rasa cinta. Kalau kalian nggak senang, jangan menyakiti. Sung, sungkan. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bagus. Tutup. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Kalimatnya mulia sekali. Ta'arraf ilallahi sirraha ya'rifka bisyiddah. Kenali Allah dikala engkau lemah. Allah akan kenal kamu di dalam Rasul susah. Datangi dia ketika engkau lapar. Hadapkan wajahmu kepada Allah ketika engkau lapar. Maka Allah akan peduli padamu, menolongmu dengan engkau susah. Ini kepada Allah seperti itu. Allah yang pemurah. Allah yang penuh, pemurah. Rahman dan Rahim. Rasulullah menasihati belum dapat seperti itu. Datangi Allah di kalangan kau lapar. Kenali Allah Subhanahu Allah akan kenal padamu, peduli padamu dalam waktu Kepada Allah seperti itu yang Rahman dan Rahim. Apalagi kepada manusia yang Rahman dan Rahimnya masih perlu dipertanyakan. Gak ada apa-apa. Mati emang gak ada guntur, gak ada beledek, gak ada hujan. Ya. Silaturahim. Gitu Dari mana Pak? Takmir masjid al Amin. Amin. Gimana Pak? polsek, ke ini. Jangan Perkenalkan diri. Gitu, gitu Sehingga apa? Ketika ada apa-apa, sudah ada pertolongan insya Allah. Ya, rika fisik, Dah. Ini kalimat ini mulia yang harus kita pahami segini. Gitu loh Pak. Oto sama kita. Memang dia bukan dalam kita. Bagaimana kita menyampaikan kalimat yang hak pada dia kalau kita jauh? Kalau dia jauh. Tidak akan diterima. Apa aja sudah yakin tidak akan diterima? Baik. Assalamualaikum, saya mau bertanya karena tahu saya, saya pernah memasang susuk dan setelah saya belajar agama Islam, hal tersebut jalan. Jadi apa yang saya tanyakan, apa yang jadi yang saya tanyakan, apa solusi terbaik untuk mengurangkan barang tersebut sekiranya tidak melanggar syariat? Banyak istighfar, banyak merupiah diri sendiri. Tidak perlu datang ke dukun lagi. Insya Allah mudah-mudahan itu keluar sendiri. Ya. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupiah diri sendiri, minum jam-jam. ya mandi dengan zam-zam, minum korma cua, Ya, doa kepada Allah sebenarnya kesembuhan. Doa kepada Allah sebenarnya itu dihilangkan. Insya Allah dihilangkan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Ini seperti persis dengan orang yang belajar ilmu tenaga tenaga jalan, Persis. Bedanya itu alat dimasukkan tenaga dalam adalah sesuatu yang gaib yang dimasukkan. Ya, itu doa kepada Allah sebentar. Kita pun dulu pernah belajar tenaga dalam. Ya, dan masa-masa untuk tobat itu masa-masa yang pahit. Satu tahun rasanya betul masa yang yang masa yang pahit. Alhamdulillah Allah memberikan kesem, kesembuhan. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.